Banyak orang yang keliru ketika tidak memahami ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama makhluknya. Banyak orang tidak bisa membedakan antara makna yang ada pada ma'iyatullah di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dan para ulama mengambil istiqra setelah mengambil kesimpulan dari penelusuran dari nusus syar'iyah bahwa kebersamaan Allah bersama makhluknya itu terbagi dua. Ada kebersamaan Allah yang sifatnya umum bersama seluruh makhluknya. Dan ini adalah maknanya adalah ilmu Allah bersama seluruh makhluknya. Ihato, penguasaan liputan Allah terhadap seluruh makhluknya. Tidak ada satu makhluk pun yang luput dari ilmu Allah, luput daripada pengawasan dan liputan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ma'iyatullah, tentang kebersamaan yang sifatnya amah ini dalam banyak ayat Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard? Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu qiyamah." Innallaha bikulli syai'in alim. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan di, di bumi? Tidak ada pembicaraan tiga orang melainkan Allah yang keempat. Tidak ada pembicaraan lima orang melainkan Allah yang keenam. Tidak lebih sedikit, tidak lebih banyak, melainkan Allah bersama mereka. Wala adana min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum makanu. Tidak lebih banyak, tidak lebih tidak lebih sedikit, tidak lebih banyak melainkan Allah bersama mereka. Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Kemudian Allah memberitahukan kepada kalian tentang apa yang kalian lakukan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian mengetahui segala sesuatu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwa ma'ahum illa huwa e, wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina makanu. Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Setelah sebelumnya Allah menyebutkan, apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah mengetahui? Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Dan di ujung ayat Allah mengatakan, Inna Allah bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi mana Allah bersama mereka di mana saja mereka berada adalah ilmu Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah. Tidak ada yang lepas daripada liputan dan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma." Supaya kalian mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu dan Allah Maha menguasai, meliputi terhadap ilmu Allah Maha meliputi terhadap segala sesuatu.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 Di sisi Allah ada kunci-kunci yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tidak jatuh satu helai daun pun wamatas min waraqatin illa ya'lamuha. Melainkan Allah mengetahuinya. Satu helai daun yang jatuh di kegelapan malam di tengah hutan belantara Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ilmu Allah meliputinya tidak lepas daripada pengetahuan dan liputan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bersamanya, Allah meliputi Allah meliputi ilmunya meliputi hal tersebut. Tidak ada yang lepas daripada ilmu Allah, liputan Allah dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wala rotobin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak satu butir biji pun dalam kegelapan bumi. Satu biji yang hitam di kegelapan malam di tengah hutan belantara atau di dasar laut yang gelap gulita Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tidak ada yang kering, tidak ada yang basah, melainkan semua itu telah termaktub di dalam kitab mubin, kitab yang jelas yaitu Allah Al-Mahfuz. Kenapa? Karena di dalam hadis sahih Muslim Allah mengatakan innallaha kataba maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi khamsina alf sana. Sesungguhnya Allah telah mencatat ketentuan segala sesuatu 50 ribu tahun sebelum menciptakan lang langit dan bumi. Jadi semuanya telah termaktub di dalam al-mau, al-mahfuz. Jadi semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar apa yang telah termaktub di dalam Allah Al-Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wa huwa ma'akum aynama kuntum basir. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam. Selama pada enam hari fi sittati ayyamin. Summa stawa al arsh. Kemudian Allah bersemayam di atas arsh. Allah mengetahui apa yang masuk ma yalijo fil ardi yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang eh, ya'lamu ma yalijo fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju biha, apa yang turun dari langit dan yang naik ke langit, Allah mengetahuinya. alamu ma yalijo fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju biha wahwa ma'akum aynama kuntum dan Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Artinya dimanapun kita berada Allah bersama kita. Allah bersama seluruh makhluknya. Maksudnya apa? Ilmu Allah karena Allah tadi mengatakan ya ya ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wahwa ma'akum aina ma kuntum dan di ujung ayat wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Dalam arti tidak ada yang lepas daripada liputan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa? Ma'iyatullah al-amah, kebersamaan Allah yang sifatnya umum bersama seluruh makhluknya. Jadi tidak ada yang lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, ma'iyatullah adalah ma'iyah khasah. Ma'iyah khasah, kebersamaan Allah yang sifatnya khusus. Sifatnya khusus bagi orang-orang yang Allah cintai. Tidak bersama orang-orang yang Allah murkai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ subulana وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ muhsin." muhsinin. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah bersama orang yang berbuat kebajikan. Berarti Allah tidak bersama orang-orang yang melakukan pengrusakan. Apa arti Allah bersama orang-orang yang berbuat kebajikan dan Allah tidak bersama orang-orang yang melakukan pengrusakan? Maksudnya adalah pertolongan Allah, dukungan Allah bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan dukungan, pertolongan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan, tidak bersama orang-orang yang melakukan kerusakan. Allah juga mengatakan, La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan kalian berdua takut, hai Musa dan Harun. La takhafa innani ma'akuma. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Aku bersama kalian berdua. Aku tidak bersama Firaun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Allah bersama Nabi Musa dan bersama Nabi Harun. Tapi Allah tidak bersama Firaun. Di sini maksudnya adalah dukungan Allah, pertolongan Allah bersama Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini adalah ma'iyah khasah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya khusus kepada hamba-hambanya yang yang dipilih. Juga firman Allah Subhanahu wa taala la tahzan innallaha ma'ana. Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar ketika dalam gua, gua sahur mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah bersama kita, tidak bersama Abu Jahal dan teman-temannya. Maksudnya pertolongan Allah, dukungan Allah bersama kita, tidak bersama orang-orang musyrik. Juga uh, di dalam ayat yang lain Allah mengatakan Inna Allah ma'alladzina taqau walladzina hum muhsinun. Sebenarnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Inna Allah ma'alladzina taqau walladzina hum muhsinun. Sebenarnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa Berarti tidak bersama orang-orang yang durjana. Itu maksudnya adalah pertolongan Allah, nasrullah, dan ta'yid dari Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ ma'al الْمُتَّقِينَ Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Allah bersama orang yang bertakwa tidak bersama orang-orang kafir. Jadi tadi dalam ayat yang sebelumnya kaitan dengan ayat yang sifatnya ma'iyatullah yang sifatnya umum, Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Berarti Allah bersama orang kafir juga. Allah bersama orang mukmin juga. Maksudnya ilmu Allah. Ilmu Allah, liputan Allah bersama orang kafir. Maksudnya orang kafir pun tidak lepas daripada liputan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dibedakan antara dua ma'iyah ini. Ma'iyatullah yang sifatnya ammah itu umum untuk seluruh makhluk baik yang mukmin, baik yang kafir bersama seluruh makhluk yang lain juga. Sedangkan ma'iyatullah yang sifatnya khasah itu hanya khusus bagi hamba-hambanya yang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi tadi ayat-ayat menegaskan adanya perbedaan antara dua ma'iyah, antara dua ma'iyah, yaitu ma'iyatullah al-ammah yang maknanya adalah al-ilmu dan al-ihatah dan ma'iyatullah yang sifatnya khasah yang maknanya adalah at-ta'yid dan an-nusrah. Ketika dua hal ini tidak bisa dibedakan oleh seseorang, maka muncul e, pemahaman kelompok yang hasad. Yaitu munculnya orang-orang wihdatul wujud, orang ahlul hulul wal itihad, yang mengklaim bahwa Allah menyatu pada dirinya karena tidak bisa memahami makna ma'iyatullah. Ketika mereka me, me, apa menganggap bahwa berhala berhala itu juga Allah karena mereka mengatakan Allah bersama segala sesuatu. Berarti segala sesuatu adalah Allah. Di situ ada Allah. Jadi munculnya pemahaman wahdatul wujud atau ahlul hulul wal ittihad yang mengklaim bahwa segala sesuatu itu bahwa Allah e, menyatu pada segala sesuatu itu karena tidak bisa membedakan makna ma'iyatullah. Jadi ma'iyatullah yang sifatnya amah, Allah bersama seluruh makhluknya, Allah bersama kalian di mana saja kalian berada, Allah bersama mereka di mana saja mereka berada, itu adalah maknanya ilmu Allah bersama mereka di mana saja mereka berada tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat uh, Al-Hadid tadi dalam surat Al-Hadid Allah mengatakan huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma على 'alal 'arsy ya'lamu ma في fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha Disebutkan di situ apa? Kemudian Allah bersemayam di atas aras. Istiwa di atas aras. Dalam arti Allah Subhanahu wa taala ada di atas aras. Ba'inun an khalqihi terpisah dari makhluknya. Allah terpisah dari makhluknya. Aras di atas langit yang ketujuh, di atas langit yang ketujuh ada air, di atas air ada aras. Allah mustawin al aras Bainun an khalqihi terpisah dari makhluknya. Tapi Allah bersama seluruh makhluknya. Maknanya adalah ilmu Allah bersama seluruh makhluknya. Adapun Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan, Allah bersama Rasulullah, Allah bersama Nabi Musa dan Harun, Allah bersama orang yang berbuat kebajikan, maknanya adalah pertolongan Allah, dukungan Allah bersama hal bersama mereka tersebut. Jadi dua hal ini harus kita pahami supaya tidak terjebak kepada pemahaman atau terpengaruh eh, dengan subhat-subhat yang biasa dilontarkan oleh orang-orang yang ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yashalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allah آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على الله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمرتدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر الدولة الإسلامية على من ناوأها وعلى من أعداها يا رب العالمين اللهم انصرها على من أعداها وعلى من ناوأها يا رب العالمين اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين اللهم عليك بأمريكا وحلفائها ومن آونها في حرب دولة الإسلام يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم فك قيد إخواننا وأخواتنا المأسورين في كل مكان اللهم فك قيد إخواننا وأخواتنا المأسورين يا رب العالمين اللهم فك قيد إخواننا وأخواتنا المأسورين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة